Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fi din, azdani wa azdakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah Kemarin sudah kami tunjuk salah satu di antara kita yang akan membacakan hadisnya sebelum dilanjutkan syarahnya untuk meringkas waktu tafadhal yang jelas kemudian lancar kemudian suaranya lantang nah bismillah taala Wala akhbirni as-sa'ah ulangi Allah قال يا Naam ahsan tabarakallah fikum hafizakumullah. Insyaallah taala besok antum Naam siapkan nah, eh, Suaranya lantang, jelas, gamblang, lancar. Insyaallah eh, siapkan ya. Siap insyaallah besok. Ayo naam barakallah fikum. Qala as-syeikh salih Al-Fauzan Hafidhullah taala, perhatikan baik-baik. Yang punya kitabnya, yang tidak punya kitab kitabnya juga mendengarkan. Kita lihat di sini. Fadzakara anna al-Islam khamsatu arkanin wahya. Beliau menyebutkan di dalam hadis tersebut bahwasanya Islam itu memiliki lima rukun wahya yaitu syahadatu alla ilaha illallah persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah karena makna la ilaha illallah apa maknanya la ilaha illallah? Apa makna la ilaha illallah? La ma'budu bihaqqin illallah. Artinya Naam ahsan, tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah. Nanti dihafal ya. La ma'budu bihaqqin illallah. Naam. Wa anna Muhammadar Rasulullah dan persaksian bahwasannya Muhammad itu adalah utusan Allah wa iqamus salati dan menegakkan salat wa itauz zakat dan menunaikan zakat wa shaum ramadhana dan menunaikan puasa Ramadan wa hajju baitillahil haram liman istata'a ilaihi sabila dan berhaji ke Baitullahil Haram bagi siapa yang mampu untuk menempuh perjalanannya hadhil arkanul zahiratu ini rukun-rukun yang nampak dan jelas Naam. Ar-ruknul awal rukun yang pertama perhatikan baik-baik barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Rukun yang pertama asyhadatan, dua persaksian. Naam yang dikenal dengan syahadatain. Nah, barakallahu fikum. Asyhadatan itu dua persaksian. Maksudnya bagaimana? Persaksian asyhadu an la ilaha illallah satu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dua. Syahadatan, dua persaksian. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Li'annahu la tughni ihdahuma 'anil ukhra. Karena tidak apa? Tidak cukup kalau cuma salah satu di antara keduanya kemudian yang lainnya tidak disebutkan. Maksudnya apa? Dua rukun tersebut, eh, dua syahadah tersebut harus diucapkan, harus diyakini. Na'am barakallahu fikum. Falau syahida an la ilaha illallah wa ankara anna Muhammadar Rasulullah, kalau seandainya orang tersebut bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah kemudian yang mengingkari bahwasannya Muhammad itu adalah utusan Allah fa innahu la tasihhu syahadatuhu alla ilaha illallah maka persaksiannya terhadap asyhadu alla ilaha illallah enggak dibenarkan harus dua-duanya harus ada asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah harus ada kalau cuma salah satu di antara keduanya tidak dibenarkan persaksiannya paham? Nah, kita lihat Wa kadzalika man syahida anna Muhammad Rasulullah. Seperti itu pula orang yang bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, walam ya'tarif, kemudian dia tidak mengakui atau tidak mengetahui atau tidak mengucapkan Allah ilaha illallah. Nah, jadi ini dibalik sama saja. Lam tanfa'hu syahadatuhu birrisalah. Maka tidak bermanfaat persaksian orang tersebut terhadap kerasulan sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus dua-duanya. dua-duanya harus ter, terpenuhi. Dua persaksian tadi apa tadi? Nam ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu dua persaksian. Jadi kenal dengan apa? Asyhadatan. Paham ya? Dikenal dengan asyhadatan. Kalau Fala budda min asyhadatain jami'an maka harus dua persaksian tersebut terkumpul, enggak boleh cuman salah satu saja. Kita lihat syahadatu alla ilaha illallah wa ma'naha ifradullah bil ibadah masyaallah. Persaksian la ilaha illallah maknanya adalah ifradullah bil ibadah, mengesahkan menunggalkan Allah taala di dalam beribadah. Karena la ilaha illallah terkandung di dalamnya dua rukun. Apa? An-nafyu wal isbat. Di dalam kalimat la ilaha illallah terkandung berapa rukun? Dua rukun, an-nafyu wal isbat. La ilaha an-nafyu, illallah isbat. Paham ya? Warukun jangan lupa ya. Naam. Jadi di dalam kalimat la ilaha illallah yang maknanya la ma'budu bihaqqin illallah terkandung dua rukun. Terkandung dua rukun. Na'am barakallahu fikum. Dua rukun tersebut adalah an-nafyu wal isbat. An-nafyu wal isbat. An-nafyu itu peniadaan, isbat itu penetapan. Na'am barakallahu fikum. Jangan sampai lupa ya. Ini harus ditanamkan sejak dini di benak-benak kita. Nah, barakallahu fiikum karena banyak orang-orang yang mungkin belajar sudah lama, bertahun-tahun. Ketika ditanya apa makna la ilallah? Wallahu alam ya. Padahal sudah bertahun-tahun. Nah, bisa dikatakan sejak zaman Laskar Jihad itu tulisannya. Karena banyak terbukti. Nah, pernah dicoba itu ya memang sebagian mereka yang tidak fokus, tidak perhatian penuh dan tidak menghafal, enggak tahu. Taunya ya tiada Tuhan selain Allah. Padahal keliru enggak itu? Keliru. Makna la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah itu keliru. Nah, karena ucapan tiada Tuhan selain Allah berarti Tuhan-Tuhan yang ada itu Allah gitu loh. Paham ya? Tapi yang benar apa? Tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Kalau seandainya ada sesembahan-sesembahan yang ada yang disembah selain Allah tidak berhak, berarti bukan Allah. Itu. Paham ya? Nah, jadi jangan sampai keliru ya. Dua rukun la ilaha illallah apa? An-nafyu wal isbat. An-nafyu maknanya al-isbat penetapan. Kemudian di sana juga ada syurut. Ha? Syurutu la ilaha illallah yang terkumpul pada sebuah pantun atau puisi yang sangat indah dan mudah dihafal dan semuanya mungkin sudah pernah menghafalnya. Tafadhal. Naam barakallahu fikum. Delapan syarat untuk la ilaha illallah. Jangan dibolak-balik, jangan tertukar. Rukunnya cuma dua, syaratnya ada delapan. Paham ya? Enam syaratnya ada delapan, perhatikan. Naam barakallahu fikum. Terkumpul pada pantun atau puisi, nanti yang belum menghafal menghafal, yang belum tertulis, yang yang mampu untuk menghafal ditulis. Ilmun, yakinun, wa ikhlasun, wa sidquka mahabbatin wa qiyadin wal qabulilaha wa zida hal kufranu min kabima siwal ilahi minal awsani qad kulliha. Tahu ya? Nah, delapan syarat untuk la ilaha illallah. Delapan syarat untuk la ilaha illallah. enam Mahum ilmu, yakin, ikhlas, as-sidq kejujuran, kemudian mahabbah rasa cinta, wal qabul penerimaan, inqiyat tunduk dan patuh, Kemudian apa? Al-kufru bitaghut. Al-kufru bitaghut meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Delapan syarat la ilaha illallah, dua rukun la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah Nah, la ma'budah bihaqqin illallah. Boleh antum ucapkan la ma'budah haqqun illallah tidak masalah atau dikasih ba' zaidah la ma'budah bihaqqin illallah. Nanti akan beliau sebutkan i'rab daripada kalimat la ilaha illallah. Nanti kita lihat. Na'am barakallahu fikum. Kata beliau di sini, wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah dan persaksian bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah wa ma'naha ifradun nabiyyi bil ittiba' wal iqtida' alaihi salatu wassalam. Menunggalkan Rasulullah SAW untuk diikuti dan untuk dijadikan iktidak panutan, teladan alaihi salatu wassalam li'annahu muballighun anillahi jalla wa ala karena Rasulullah itu yang menyampaikan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam wahyu. Jadi Allah taala memberikan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril alaihissalam. Na'am barakallahu fikum. Falaisal muradu bisyahadatain atalafudha bihima faqat. Bukan yang diinginkan dengan syahadatain, bukan yang diinginkan dengan dua persaksian itu apa? Semata-mata cuma melafatkan saja bukan itu. Eh, bukan semata-mata melafalkan saja. Balabudda minal amal bihima bahkan harus mengamalkan kedua-duanya. Berarti di dalam kalimat la ilaha illallah itu terkandung di dalamnya ada yang dikenal dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah kalimat tauhid dikenal juga dengan kalimat apa? Kalimatul ikhlas, dikenal juga dengan kalimat apa? Kalimat takwa, dikenal juga dengan apa lagi? Apalagi kalimat tauhid, kalimat takwa, kalimatul ikhlas dikenal juga dengan apa? Apa? Syahadah. Bukan. Dikenal juga dengan apa? Dengan apa? Al-urwatul wusqa. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Al-urwatul wusqa itu nama-nama istilah untuk kalimat la ilaha illallah. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Kemudian untuk yang wa ashadu anna Muhammad Rasulullah itu berarti ada makna ittiba' di situ. Ada makna apa? Ittiba'. Kita lihat. Wa makna ashadu alla ilaha illallah ay a'tarifu wa uqinu bi annahu la ma'budu bihaqqin illallah. Perhatikan baik-baik. Makna persaksian bahwasannya tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah, maknanya adalah a'tarifu wa uqinu. Aku mengakui dan aku yakin bahwasannya tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah. Fa innala nafiyatun lil jinsi. Perhatikan baik-baik itu masuk dalam ilmu nahwu yang sudah pernah belajar ilmu nahwu, rizul la nafiyah jinsi namanya. La nafiyah lil jinsi. La yang fungsinya meniadakan seluruh jenisnya. Seluruh individu ditiadakan. Nah, jadi ketika la ilaha artinya tidak ada ilah sama sekali. Paham ya? yang berhak untuk sembah kecuali Allah. Paham soalnya ya? Jadi lani la al jinsi. Nah, jadi misalkan la rajula fil masjid. Tidak ada seorang lelaki pun di dalam masjid. Kecil, tua, muda, enggak ada sama sekali lelaki. laki. Kalau perempuan mungkin, gitu paham ya? Seperti itu. Jadi lana la al jinsi. Nah, kita lihat wa ilaha ismuha mabniyun Naam ma'aha 'ala al fi mahalli nasbin. Ilaha itu kalau dalam ilmu nahwu sebagai isim la tapi bukan mansub ya. Ingat-ingat karena bentuknya di situ dia apa? Karena dia mufrad. Kalau mufrad itu nanti hukumnya mabniun 'ala ma yunsabu bihi. Paham ya? Jadi nanti dia i'rabnya bagaimana ilaha? Ilaha sebagai isim la mabniun 'ala fathhi fi mahalli nasbin yang faham walhamdulillah, yang belum faham nanti menyusul. Ini istilahnya disebutkan dalam ilmu nahwu. Nah, barakallahu fikum, di jurumiyah pun sudah disinggung. Yang sudah pernah belajar ya, insyaallah pernah mendengarnya ya. Intinya syahidnya ilaha isim isimlah. Isimnya lah. Karena la ini beramal-amalan apa sih? La ini amalannya seperti amalan apa? La ini amalannya seperti amalan apa? La la fi al jins ini amalannya seperti amalan apa? Eh? Amalannya seperti amalan siapa? Antum? Seperti amalan? Inna. Paham ya? Nam la jins ini amalannya seperti amalan inna. Kalau antum sudah pernah kenalan sama inna, inna itu punya saudari-saudari perempuan, amalannya ya seperti itu menasabkan isim merafa'kan khobar bukan di sini pembahasannya ya perhatikan baik-baik Wal khabaru muqaddarun takdiru bihaqqin. Jadi la ilaha, ilaha itu isim lanya. Khabarnya mana? Muqaddar, disembunyikan. Takdirnya bihaqqin. Kalau enggak dikasih ba, hakun itu takdirnya. Jadi la ilaha hakun. Paham ya? Hakun itulah yang sebagai khabar la. Cuman muqaddar disembunyikan. Paham ya? Disembunyikan. Jadi La ilaha. Itu berarti la ilaha hakun. Perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Barakallahu fiikum La ilaha hakun illallah. Illallahu. Itu yang rajih sebagai badalnya. Lafzul jalalah Allahu itu sebagai badalnya. Badal dari mana? Hakun. Paham ya? Ayo na'am barakallahu fikum kita lihat fayakunu takdirul kalam maka menjadilah na'am takdir kalamnya ucapan tersebut la ilaha bihaqqin ba'nya ba' zaidah namanya. Ba' zaidah itu wujuduha keadamiha wujudnya itu bagaikan enggak adanya antum hilangkan pun enggak masalah nggak ngerusak makna antum sebutkan situ juga tidak masalah paham ya nah boleh antum la ma'budah hakun juga boleh lama ma'budah bihakin juga boleh yang keliru la ma'budah mawjudun illallah itu nanti penafsiran yang keliru kalau tidak salah disinggung nanti ya kita lihat nanti singgung bahwasanya la ma'budah mawjudun illallah itu keliru kenapa karena artinya tidak ada sesembahan yang ada kecuali Allah. Keliru enggak itu? Keliru enggak? Keliru. Berarti sesembahan yang ada ini Allah. Maksudnya yang ada yang mungkin berhala, patung yang sembah itu Allah semuanya. Keliru kan? Harus ada lafaz apa? Hakun tadi yang benar. La ma'budah bihaqqin atau la ma'budah hakun. Maksudnya tidak ada sesembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah. Karena ilaha maknanya makhluk. Wal ma'luh maknanya apa? Ma'bud. Jadi la ilaha illa ma'buda. Apa maksudnya ya? Jangan berkeliru. Ilah maknanya apa tadi? Al ma'luh. Al ma'luh maknanya al ma'bud. Perhatikan baik-baik itu. Nah, karena mengartikannya la ilaha illa ma'buda. Mafhum soalnya ya? Yang memaknakan la ma'buda maujudun ilallah itu keliru. Tidak ada sesuatu yang disembah yang ada ini kecuali Allah. Berarti yang disembah semua yang ada itu Allah itu loh. Keliru. Harus ada lafaz apa? Bihaqqin. Tidak ada sesuatu yang disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau seandainya ada yang disembah batu, bulan, bintang, kuburan kok disembah selain Allah itu tidak disembah dengan benar berarti bukan Allah itu maknanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Nah, kita lihat karena nanti Larinya kemana? Ke akidahnya wahdatul wujud. ngam? akidahnya wahdatul wujud. Akidahnya orang-orang yang meyakini Allah Taala menyatu dengan makhluknya. Eh? Nah, barakallahu fikum dari kalangan apa? Al-Ittihadiyah sama al apa? Al-Hululiyah. Paham ya? Al-Hululiyah, Al-Ittihadiyah. Ittihadiyah itu meyakini Allah Taala menyatu dengan makhluknya. Al-Hululiyah meyakini bahasanya Allah Taala itu berada di dalam makhluk itu. Ini akidah sesat pecahan daripada pemikiran orang-orang sufiah atau yang semisalnya. Jadi Allah Taala di mana-mana ujung-ujungnya gitu. Allah Taala di mana? Di mana-mana. Nah kalau berdoa kemana Pak tangannya Pak? Kalau berdoa tangannya ya ke atas. Kalau di mana-mana berarti kita boleh berdoa tangannya ke depan, ke belakang, kanan, kiri kalau di mana-mana. Terbantah secara akal sudah. Paham ya? Karena yang namanya akal yang sehat itu nggak akan menerima pendapat-pendapat yang mengandung unsur syubhat itu aslinya ya. Akan yang akal yang sehat, yang normal, yang murni itu nggak bisa dibohongi. Coba suruh berdoa yang mengatakan Allah di mana-mana. Arahnya kemana Pak kira-kira tangannya? Ke atas. Coba suruh berdoa gini tangannya. nggak mau. Ke kanan, nggak mau katanya di mana-mana. Ya itu teman, nah, banyak alasan. Paham ya? Banyak alasannya yang benar Allah Subhanahu wa taala itu di atas arsy. Nah, barakallahu fikum istiwa di atas arsy uluwan fi dzatihi qaribun min ibadih ba'inun an khalqih. Allah Ta'ala itu tinggi di atas bersama zatnya. Kemudian apa barakallahu fikum dekat dengan hamba-hambanya, terpisah dengan hamba-hambanya. Paham itu ya? Nah barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat. dengan baik-baik ya. Jadi makna la ilaha illallah apa maknanya tadi Dir? Nam la ma'budu bihaqin illallah artinya Naam, ketika sembahnya berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Wa ma'na wa laisa ma'na la ilaha annahu laisa hunaka il alihatun. Ini perhatikan baik-baik ini juga keliru. Bukan maknanya la ilaha kemudian enggak ada di sana itu ilah-ilah yang lain. Fa laisal murad nafyal alihah. Bukan yang diinginkan itu meniadakan sesembahan-sembahan. Walakinal murada nafyul alihati allati hiya haqqun. Nah, maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah meniadakan sesembahan-sembahan yang berhak. Itu ditiadakan karena semua disembah tidak berhak itu loh ya. Pohon, bulan, bintang, kuburan. Eh, kalau seandainya sembah itu tidak dengan benar. Paham ya? Itu yang maksud yang dimaksud tiadakan. Wa illa fahunaka alihatun katsiratun batilatun. Wa illa di sana apa? Banyak sesembahan-sembahan yang batil yang tidak boleh disembah. Paham ya? Nah barakallahu fiikum di sana banyak sembahan-sembahan lain yang disembah selain Allah taala. Patung, bulan, bintang, kuburan yang mereka sembah banyak. Pohon pun juga ada sembah. Di India sana kalau tidak salah bahkan sampai kemaluan sembah bayangan tuh. Nauzubillah ya. Mungkin atau pernah dengar, nam sapi diagungkan sana. Eh, di India sana sapi. Oh, itu jangan tanya. Antum menyembelih sapi di lingkungan orang-orang yang beragama apa, Pak? Hindu, oh, dimarahin. Paham ya? Sapi diagungkan sapi itu. Kotorannya itu barokah Paham ya? Ya keyakinan, keyakinan rusak. Allah musta'an. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu di sana mungkin ketika Idul Kurban, Idul Adha itu mungkin jarang ya istilah orang nyembelih sapi di sana. Nah, kecuali yang lingkungan kaum muslimin mungkin yang sudah jauh istilahnya yang mereka memang sudah menyendiri itu bisa. Paham ya? Wa illa di sana itu sucikan sapi itu. Nah, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, jadi sesembahan-sesembahan yang batal itu banyak ya, banyak. Faminan nas liman ya'budu syamsa. Di antara manusia ada yang menyembah matahari. Nah, gimana caranya menyembah matahari? Gimana caranya? Masih gimana? Kapan itu loh? Naam, ketika matahari terbit, kemudian ketika matahari terbenam. Nah, barakallahu fikum. Nah, seperti itu ibadah mereka. Sujud kepada matahari. Nah, barakallahu fikum wa habibakumullah karena para penyembah matahari itu mereka meyakini bahwasannya apa? Bahwasannya di alam semesta ini ada berapa pencipta? Dua pencipta yaitu apa? Eh, ilahul khair sama ilahu syar. Paham ya? Mereka meyakini di alam semesta ini dua ilah. Ilahul khair sama ilahul syar. Nah, sembahan yang baik, sembahan yang jelek. Sembahan yang baik itu adalah cahaya. Sesembahan jelek itu adalah kegelapan. Jadi ketika muncul cahaya, wah itu kebaikan, sembah. Ketika terbenam gelap itu kan, wah itu kejelekan, sembah juga. Nah, barakallahu fikum dari kalangan orang-orang majus. Na'am billah. Kita lihat di sini barakallahu fikum wa minhum man ya'budul qamar, Ada juga yang menyembah bulan. Wa minhum man ya'budul kawakib. Ada juga yang menyembah bintang. Wa minhum man ya'budus syajara wal hajar. Ada juga di antara mereka yang menyembah pohon dan bebatuan. Wa minhum man ya'budul amwat wal qubur wal atriha. Ada juga di antara mereka yang menyembah mayit-mayit. Ini sudah sudah mati meninggal di kuburan itu sembah. Ada juga nyembah kuburan-kuburannya ataupun bangunan-bangunan yang dibangun di atas kuburan. Paham ya? Seperti itu. Nah, ikhwani fid din azan perhatikan baik-baik. Hatta inna minhum man ya'budul baqara. Bahkan ada di antara mereka yang menyembah baqara. Apa baqara itu? Sapi. Ada yang menyembah sapi. Paham ya? Allah musta'an na'am barakallahu fikum. Hati-hati na'am. Jadi kalau antum ke candi perambanan sana candi itu ya, tapi enggak perlu ke sana, itu dalamnya ada patungnya. Na'am kalau tidak salah patung sapi atau patung kerbau itu ya, sudah lama. Yang jelas itu dikenal dengan candi Hindu. Allah musta'an. Banyak kesyirikan di sana ya. Hati-hati na'am barakallahu fikum. Kemudian bahkan kata beliau, hatta inna minhum man ya'budul baqara kama huwa mawjudun fil hindi sebagaimana ada di India sana. Nah, enggak perlu buktikan ke sana, percaya saya sudah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum yang cerita banyak soalnya. Nah, barakallahu fikum orang India itu banyak ya yang belajar kedamat, cerita bagaimana keberadaan di India bagaimana. Mereka menyembah seperti itu. Mereka meyakini ada dewa-dewa itu. Paham ya? Dewa kebaikan, dewa kejelekan, dewa eh, yang merusak dan misalnya macam-macam. Nah, ada yang menyembah apa tadi? Sapi, bayangkan. Sapi diagungkan, dimuliakan eh, dimandiin, kemudian ditabur bunga, kotorannya pun mereka meyakini kotoran itu barokah itu bayangkan itu. Nah, bukan di India, di Jawa ini pun ada. Di daerah Solo ini Kiai Selamat, Paham ya? Namanya Kiai Selamat tapi apa? Kerbau. Kerbau. Antum tanya, mana alamannya Kiai Selamat Solo? Datang ke sana muter-muter ya enggak ketemu orangnya. Kerbau. Paham ya? Ini enggak ngomong kosong ya, banyak yang menyaksikan dan banyak yang cerita. Setiap hari apa gitu di eh, dikeluarkan kemudian dikawal itu. Kerbau padahal, turun temurun. Allah musta'an, kiai selamat. Allah musta'an. Kotorannya aja mungkin barokah menurut mereka ya. Syirik. Allah musta'an, ngeri. Berarti nggak harus ke India ya. Ini ternyata di Indonesia pun ada juga model seperti itu, bukan sapi, kerbau. Allah musta'an. Kita lihat bal hunaka man ya'budul furud Allah musta'an wal billah bahkan di sana ada yang menyembah kemaluan-kemaluan Wal iyad billah Allah musta'an. Fal alihatu maka sesembahan-sembahan itu banyak sekali walakinnal ilaha al haqqa jalla wa ala. Perhatikan baik-baik walaupun ilah itu banyak sesembahan-sembahan itu banyak tapi yang sesembahan yang berhak hanya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Sesembahan yang berhak hanya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fikum seperti itu. Jadi banyak yang disembah banyak selain Allah cuman berhak atau tidak? Enggak berhak. Oleh karena itu Allah Taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an Al Karim di dua tempat, di dalam surat Al-Hajj sama surat Luqman mengenai makna la ilaha illallah. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Yang satunya dzalika bi anna Allah haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Satunya bedanya ada huwa, satunya enggak ada. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Jadi di dua tempatnya di dalam surat Luqman sama satunya surat Al-Hajj. Naam barakallahu fikum. Yang ada huanya itu di dalam surat Al-Hajj ya. Naam yang surat Luqman langsungan. Wa dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Yang satunya min dunihi huwal batil dalam surat Al-Hajj. Naam barakallahu fikum. Kita lihat. Qala ta'ala wa ta'ala berfirman, "Dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." wa annallaha huwal aliyul kabir. Kalau menghafal makna la ilaha illallah, upayakan dihafal juga dalilnya ini. Disertakan, catat di dalam buku tulis, catat dalam buku. Nah, barakallahu fikum catatan harian. Naam, la ilaha illallah kalimat tauhid, kalimatul ikhlas, kalimat taqwa, al-ulumatul wusqa. Maknanya la ma'budah bihaqqin illallah. Rukunnya ada dua, syaratnya ada delapan. Dalil tentang makna la ilaha illallah ini ini. Paham ya? Seperti itu. Langsung dirinci satu paket. Paham ya? Dihafal, sekali menghafal langsung dapat semuanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum caranya seperti itu. Jadi ditulis la ilaha illallah maknanya apa? Rukunnya berapa? Syaratnya berapa? Kemudian dalil mengenai maknanya hanya disebutkan dalam Al-Qur'an di dua tempat. Paham ya? Nah, makna nah barakallahu fikum la ma'budu bihaqqin illallah. nah barakallahu fikum dzalika bi annallaha huwal haqq yang demikian itu bahwasanya Allah taala dialah dat yang maha hak wa anna ma yad'una min al batil atau min dunihi huwal batil dan bahwasanya yang mereka seru selain Allah taala adalah seruan yang batil wa allah huwal aliyul kabir dan bahwasanya Allah taala adalah zat yang maha tinggi dan maha besar. Apa maksudnya ya? Jadi upayakan mulai sejak dini diringkas sendiri dihafal. La ilaha illallah maknanya apa? rukunnya berapa, syaratnya berapa, dalil mengenai makna la ilaha illallah ada dua disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, surat al had sama Luqman. Nanti diringkas Allah ya. Naam, ayo naam barakallahu fikum. Kita ini berupaya untuk apa? Naam mendidik sejak usia dini, PAUD. Pendidikan anak usia dini. Singkatannya PAUD. Paham ya? Naam barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kita Lewati barakallahu fikum hafizakumullah yang berikutnya wal ilahu ma'nahu al ma'bud. Nah ini penting ini. Al ilah itu maknanya ma'bud. Al ilah maknanya apa? Ma'bud, sesuatu yang disembah. Aila ma'buda bihaqqin illallah. Ini kapan saja di apa ditanyakanlah sebutkan maknanya ini. La ma'buda bihaqqin illallah atau boleh juga la ma'buda haqqun illallah. Rukunnya ada berapa? Ada dua. Syaratnya ada berapa? Delapan. Itu semua dihafal nanti fayanfi fayanfi hadza kullu ma'budin bil batil maka ini meniadakan nam seluruh yang sembah dengan batil wa kullu maswallahi fa huwa ma'budun bil batil seluruh yang selain Allah taala nam adalah sesuatu yang disembah dengan batil paham ya ingat baik-baik itu dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil yang demikian itu bahwasanya Allah taala dialah zat yang berhak dan bahwasanya apa-apa yang mereka seru, yang mereka ibadahi selain Allah taala, maka itu adalah batil. Paham ya? Mahfum salah ya? Nama Abdurrahman, berapa rukunnya? Dua. Syaratnya? Delapan. Sangat sampai terbalik-balik ya. Nah, maknanya apa maknanya? La ma'budu bihaqin illallah hasan. Berikutnya, Nah, barakallahu fikum, Fahada makna syahadat. Ini makna syahadah, makna persaksian. Walaysa takdirul khabar mawjudun. Ini tanbih ini. Jadi yang mengatakan takdirnya la ma'budah mawjudun itu keliru. Paham ya? Yang benar kita lihat. Na'am barakallahu fikum hafizakumullah walaysa takdirul khabar mawjudun dan bukan takdir khabarnya mawjudun. Khabar lah itu takdirnya bukan mawjudun, tapi bihakin atau hakun. Naam. Kita lihat, mislama yaqulu ba'dun seperti yang diucapkan sebagian manusia. La ilaha mawjudun, tidak ada ilah yang ada kecuali Allah. Eh, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu keliru atau benar? Kenapa keliru? Keliru. Kenapa keliru? Ya, kenapa salahnya? Kenapa keliru? Nah, itu benar itu benar semuanya. Cuman yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah itu keliru atau benar? Nah, sisi kekeliruannya dari mana? Dah tak jelaskan lagi. Sisi kekeliruannya dari mana? Itu konsekuensi-konsekuensinya benar. Cuman anak ingin ingin intinya. Sisi kekeliruannya dari mana itu loh. Nah, sisi kekeliruannya tiada Tuhan selain Allah itu dari mana? Apa? Eh berarti karena mereka meyakini bahwasanya nanti ada sembah yang ada itu kecuali yang ada itu Allah gitu loh. Jadi mengatakan seakan-akan semuanya banyak gitu loh, itu keliruan di situ. Baru konsekuensinya yang seperti anda sebutkan, seperti anda sebutkan tadi itu, paham ya? Jadi ucapan tiada Tuhan selain Allah itu keliru, karena menganggap bahwasanya Tuhan-Tuhan yang ada adalah Allah, kan keliru. Yang benar itu apa? Sesembahan sembahan yang ada itu tidak berhak untuk sembah, paham ya? kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Mahum? Jadi penafsiran yang antum dengar selama ini di sekolahan-sekolahan tiada Tuhan selain Allah, eh? yang ditafsirkan oleh Nah barakallahu fikum sebagian orang itu keliru. Yang benar tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Berarti kalau seandainya ada sesembahan yang disembah selain Allah tidak berhak, berarti bukan Allah. Paham maksudnya ya sekarang ya? Seperti itu nah barakallahu fikum. Kita lihat Nam qala asy-syarih asbahullah Syekh Shalal Al-Fauzan habibullah taala kata beliau fa inna hadha ghair sahih karena ini apa? Karena ini penafsiran yang enggak benar. Fal alihatul mawjudatu katsiratun. Karena sesembahan-sembahan yang yang ada itu banyak. Banyak enggak? Banyak. Ada nyembah sapi tadi, ada nyembah na barakallahu fikum bulan, bintang. Allah musta'an banyak sesembahan sembahan itu wa kullun ya'lamu anna an-nasa ya'buduna alihatan mutafarriqatan dan masing-masing mengetahui bahwasanya manusia itu menyembah ilah-ilah yang banyak sekali oleh karena itu apa di zaman Rasulullah diperangi nam eh, Rasulullah malam yufarriq bainahum Rasulullah enggak membedakan antara mereka yang nyembah bulan diperangi yang nyembah bintang diperangi yang nyembah berhala diperangi wala yufarriq bainahum enggak apa enggak beda-bedakan di antara mereka karena mereka masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Karena pengakuan mereka Allah taala itu adalah yang memberikan rezeki, yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, itu belum bisa memasukkan mereka dalam Islam karena baru tauhid apa? Rububiyah. Paham ya? Ingat baik-baik itu ya. Aku meyakini kok Allah taala itu yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta, yang menciptakan kita. Tapi biarkanlah anak menyembah berhala misalkan. ia ya, belum mentauhidkan. Karena tauhid rububiyah itu harus juga dia mentauhidkan apa? al-uluhiyah. Nah, ya kan seperti itu kan? Tauhidur rububiyah mustalzimun tauhid al-uluhiyah. Paham ya? Jadi tauhid rububiyah itu mengharuskan harus tauhid uluhiyah juga. Oleh karena itu mereka diperangi oleh Rasulullah. Orang kafir Quraisy diperangi. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Na'am. Allahul musta'an kita lihat. Kata beliau di sini, "Mundu hadatsa syirku fil ardi wa ila antakum as-sa'ah." Semenjak munculnya kesyirikan di muka bumi ini hingga datangnya hari kiamat. Wasyirku mawjudun, kesyirikan ada. Wal ma'budatu mawjudatun wa katsiratun dan sesembahan-sembahan itu banyak dan ada. Karena kesyirikan muncul semenjak zamannya Nabi siapa kemarin? Nabi Nuh alaihissalam. Dahulunya sebelum Nabi Nuh alaihissalam zaman Nabi Adam alaihissalam itu manusia berada di atas satu agama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala Nah, barakallahu fikum agama al-Islam. Dalilnya mana? Karena nasu ummatan wahidah. Dahulunya manusia itu berada di atas ummah. Ummah ini maksudnya adalah apa? Agama. Dia saat agama yang satu. Paham ya? Karena ummah kadang maknanya macam-macam. Ummah terkadang maknanya segerombolan sekelompok manusia, ummah terkadang tauladan, panutan, terkadang maknanya adalah agama. Paham ya? Seperti itu. Jadi manusia dulu berada di atas satu agama, mengikuti agama Adam alaihissalam. Kemudian ketika datang Nabi Nuh alaihissalam, di zaman Nabi Nuh alaihissalam yang jaraknya antara zaman Nabi Nuh alaihissalam dengan zaman Nabi Adam berapa tahun? Hah? Berapa tahun? Berapa tahun? 100 tahun. Paham ya? Benar enggak? Benar, satu abad. Sepuluh abad. Jarak antara zaman Nabi Nuh alaihissalam dengan zaman Nabi Adam 10 abad. Berarti berapa tahun? Hmm? Berapa tahun berarti? Seribu ya. Nah, barakallahu fikum. Dulunya pasti tenang. Dosa itu ada, dosa ada, tapi dosa kesyirikan muncul di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Oleh karena itu Nuh alaihissalam digelari dengan apa? Rasul yang pertama kali diutus untuk penduduk bumi. Paham ya? Untuk menumpas kesyirikan. Nah, muncullah di zaman Nabi Nuh alaihissalam yang mereka mengagungkan Yahus, Suwa', Suwa', ya kan Suwa', Ya'uq, Nasra, ya enggak? Nah, barakallahu fikum dalam surat Nuh bisa dibaca sendiri. Dalam surat Nuh ya, kisahnya bisa dibaca sendiri. Yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah, kesyirikan itu muncul semenjak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Oleh karena itu, Nabi Nuh alaihissalam, na barakallahu fikum hafizakumullah diutus sebagai rasul dan nabi Naam. Kita lihat. Walakinnal ilahal haqqa Allahu 'azza wa jalla. Akan tapi ilah yang benar yang berhak adalah Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala Allah taala berfirman wa huwal ladzi fis samaa'i ilahun wa fil ardi ilahun. Perhatikan baik-baik ini. Dan dialah zat yang berada di langit sebagai ilah dan yang di bumi sebagai ilah. Maksudnya itu bukan ilah itu ada dua enggak. Maksudnya dialah Allah taala zat sesembahan penduduk langit dan zat sesembahan penduduk bumi. Ya ilah cuma satu. Allah Subhanahu wa taala. Ilah cuma cuma satu. Qul huwallahu ahadun. Katakanlah dialah Allah zat yang maha tunggal. Satu. Enggak ada duanya sudah. Paham ya? Satu saja. Naam. Ada makna ayat ini wa huwal ladzi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Maksudnya apa? Dan dialah zat yang disembah penduduk langit dan dialah zat yang disembah penduduk bumi. Karena ilah maknanya apa? Ma' ma'bud. Ma'luh ay ma'bud. Paham ya? Naam. Fallahu subhanahu wa ta'ala lahul uluhiyatul haqqah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memiliki enam hak uluhiyah secara mutlak. Wa amma ma'adaha fa uluhiyatuhu batilatun. Adapun selain Allah subhanahu wa ta'ala perhatikan baik-baik di dalam kitabnya itu yang punya kitab. Adapun selain Allah subhanahu wa ta'ala maka uluhiyahnya adalah uluhiyah yang batilah. Jadi enggak boleh sembah, paham ya? Nah, batilah wa ma'budun bighairi haqqin dan disembah tidak ada atau tidak dengan usur benaran. Fa hadza ma'na la ilaha illallah wa hadza i'rabuha 'inda al-muhaqqiqin min ahli lughah Dan inilah i'rabnya menurut apa? Para peneliti dari kalangan ahli bahasa. La la nafil jinsi. Ilaha ismla. Paham ya? Mabniun al-fathi fi mahall nasbin. Khabarnya mahdzuf takdirnya haqqun atau bihaqqin. Illa adatul istisna. Lafzu jalla Allahu sebagai badalnya. Mahum. Nah, seperti itu barakallahu fikum itu disebutkan di dalam i'rab mengenai kalimat la ilaha illallah. Ikhwan fi din azani wasakumullah. Khulasannya kesimpulannya sebelum kita masuki pembahasan yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang nam hanya untuk mengulang kembali bahwasanya kalimat la ilaha illallah disebut juga dengan kalimat apa? kalimat tauhid kalimatul ikhlas kalimatut taqwa al-urwatul usqa wa man yakfur bit wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil usqa paham ya kalimat la ilallah kemudian la ilallah maknanya apa maknanya na'am barakallahu fikum ayo antum La ma'budu bihaqqin illallah. Artinya Nam tidak ada ilah yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rukunnya ada berapa rukunnya? Eh, Abdurrahman apa itu? An-nafyu wal isbat. Syaratnya ada berapa? Delapan. Sudah hafal pantunnya? Sebutkan. Naam ahsan barakallahu fikum dari makna la ilaha illallah apa maknanya tadi Akhabu Abu Muhammad? Abu Muhammad yang ini dulu ya. Maknanya apa tadi la ilaha illallah? Naam la ma'budu bihaqqin illallah. La ilaha illallah itu memiliki berapa rukun Akhabu Abu Muhammad? Apa? Rukunnya dua ya rukunnya dua, syaratnya delapan. Nah, rukunnya dua, syaratnya delapan. Subhanallah, nanti bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa alamin.